بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا للنبي استهزاء قلوبنا غلف جمع أهلاف أي مهشاة بأهتية فلا ما تقول قال تعالى بل للإضراب لعنهم الله لعنهم الله أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم faqalilan ma yu'minun ma zaidah li ta'kidil qillah ay imanuhum qalilun jiddan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum min at-taurah wa al-qur'an wa kanu min qablu qabla majihi yastaftihuna yastansiruna 'ala alladhina kafaru yaquluna Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyil mab'uth akhir az-zaman فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بئسة النبي كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة وجواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية فلعنة الله على الكافرين بئس ما شروا باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب وما نكرة بمعنى شيئا تمييز لفائل بئسه والمخصوص بالذنب ayakfuru ay kufruhum bima anzalallahu minal Qur'an bayan maf'ulun lahu liyakfuru ay hasadan ala ayyunazzilallahu بالتخفيف والتشهيد من فضله الوحي ala man yasha lirrisalah min ibadihi فباءوا رجعوا بغضب من الله بكفرهم بما أنزل والتنكر للتأذم على غضب استحقوه من قبله bitadyi at-taurati wal kufri bi Isa walil kafirina adzabun muhin dzu ihana Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sanamulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah wa galu kemarin diterangkan bagaimana orang-orang Yahudi itu diterangkan nenek moyang mereka hmm, maunya sendiri datang para ambia dan mursalin selera-selerahan yang selera diterima yang enggak selera enggak diterima bahkan di antara mereka yang enggak selera bah ada yang dibunuh para ambia dan mursalin diceritakan semuanya akhirnya orang-orang Yahudi di zamannya Nabi mengatakan waqalu gulubuna gulf. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad istizaan, tapi mereka berkata ini bukan pengakuan tapi penghinaan terhadap Rasulullah. Gulubuna guluf. Hati kami ini guluf, guluf jama' tertutup Hati kami ini tertutup memang. Mughasyah bi aghtiyah, tertutup dengan penutup. Fala ta'ima taqul. Kami enggak mendengar apa yang kamu ucapkan itu. Qulubuna ghulf. Hati kami ini tertutup, gak ro aku wis. Dengan ucapan kamu enggak tahu saya. Qala ta'ala, maka Allah menjawab, bal la'anahumullah bal la'anahumullah lil idrab bahkan Allah melaknat Allah itu melaknat mereka bukan hanya sekedar tertutup hatinya udah dilaknat kenapa mereka tidak bisa menerima iman itu karena mereka dilaknat oleh Allah dijauhkan dari rahmat Allah bukan hatinya tertutup atau apa dilaknat sama Allah la'anahumullah Ab'adahu min rahmatih Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya wa khadalahum anil gabul dan Allah menghinakan mereka sehingga tidak menerima itu semuanya dilaknat apa sebabnya dikufrihim karena sebab kekufuran mereka Berarti walaisa adamu gabulihim tidaklah tidak adanya menerima hati mereka dengan ajaran Nabi Muhammad atau dengan Nabi Muhammad dan Al-Qur'an li khalalin fi qulubihim karena ada sesuatu yang menyala-nyalai di hati mereka enggak ada bukan tetapi karena laknat Allah kepada mereka karena mereka mengkufuri itu semuanya jadi Allah memang menjauhkan dari rahmatnya sehingga dia tidak menerima yang hak. Tidak menerima kebenaran ini. Fakalilah mayuk manu, mayuk minun, maka sedikit apa yang mereka imani. Sedikit mayuk minun mereka mengimani mazaidah. Maza zaidah. Li gillah Artinya sangat sedikit mereka mengimani. Maksudnya apa? Ada yang menyatakan gila di sini ini lil istibad. Artinya wis tak kira beriman. Koyok-koyok mustahil mereka itu beriman itu. kali lama ma yu'minun. Ya, ini lil istibad lil istibad. Kenapa? Udah Allah menetapkan mereka itu ahlus syakawah, orang yang celaka sudah. Ahlun nar. Mereka orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah. Jadi qalilan ma minun, Wis tak kira beriman. Wis nemen harapan tipis mereka beriman. Tapi ada menyatakan tidak Kilah di sini memang sedikit, qalila mayu'minun sedikit mereka beriman karena ada sebetulnya dari orang-orang Yahudi yang akhirnya mereka beriman, tapi jumlahnya sedikit seperti Abdullah bin Salam. Ya, dan yang semisal Abdullah bin bin Salam faqalila ma ma yu'minun. Ada lagi yang menyatakan zamannya beriman sebentar qalilan ma yu'minun bi'tibari zaman artinya beriman sekarang nanti kufur lagi Hah? wa qala ta'ifatum minal kitab aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu Imano kamu pertama doa eh, pagi, nanti siang surinya kafiro maning. Jadi imane mek sebentar. Ala hal itulah sifatnya mereka. Orang-orang Yahudi karena memang sudah ditobat sama Allah, sudah dicap, wis. Ini mereka berarti malunin. Udah dilaknat dan itu dilaknat bukan hanya sekedar Allah melaknat begitu bahkan para ambia para nabi mereka melaknat Bani Israel itu lu'inal ladina kafarum Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bni Maryam walhasil tiga dolenan para ambia ini sama mereka walamma ja'u min indillah dan ketika datang kepada mereka kitabun min indillah kitab dari Allah yaitu Al-Quran musaddikul lima ma'ahum itu kitab min indillah membenarkan lima ma'ahum terhadap apa yang bersama mereka daripada kitab yang sebelumnya minat Taurat daripada kitab Taurat Kitab min indillah yang dimaksud di atas ya wahwa Al-Qur'an. Ma ma'ahum adalah atau Taurat. Ketika datang kitab Al-Qur'an yang membenarkan isinya Taurat. Nah, yang membenarkan isinya tahu Taurat. Wa kanu dan ada mereka min gablu sebelumnya berarti ada yang Mudhof eh, mudhaf ilaih yang mahduf, yaitu maji'ihi sebelum datangnya itu kitab yastaftihun mereka yastansirun memohon pertolongan dari Allah alalladzina kafaru atas orang-orang yang kafir Ya Yagulun mereka berkata, Allah mansurna. Ya Allah, bantulah kami alaihim atas mereka orang-orang yang kafir bin nabiyil mab'uth akhir zaman dengan berkat nabi yang diutus di akhir zaman. Mereka beriman, turunnya diutus Rasulullah mereka beriman. Kita percaya dengan nabi akhir zaman. Allahumma ansurna. Jadi kalau mau perang menghadapi orang-orang kafir, mereka pakai doa ini menang nah falamma ja'ahum ma'arafu maka ketika datang kepada mereka ma'arafu apa yang mereka ketahui minal hak daripada kebenaran apa bahwa bi'tsatun nabi yaitu diutusnya Rasulullah SAW eh datang beneran mereka udah tahu loh mereka tawassul sebelumnya nih kafarubih mereka mengkufuri dengan itu al-haq yaitu diutusnya Rasulullah SAW kenapa mereka mengkufuri hasadan karena hasud iri hati Enggak seneng kalau Nabi akhir zaman itu bukan dari Bani Israel wa khaufan ala riasa dan karena takut atas kedudukannya tergeser bagaimana itu Israel yang dimuliakan kemudian tergeser orang lain suku lain yang mengambil kemuliaan Hah? Wa lima al-ula dan jawab untuk ma yang per, wa lama. Jawabnya lama al-ula dalla alai jawab asa asania lama yang pertama mana walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum ha ya. sama dengan jawabnya lamma ja'ahum ma'arfu apa jawabnya? Kafarubi, bi. Podo kafarunya. Jadi begini, yang dimaksud mereka telah datang Al-Qur'an membenarkan isinya kitab Taurat. Mereka mengkufuri Al-Qur'an. Datang Nabi Muhammad, mereka padahal sebelumnya mengimani Nabi Muhammad bahkan bertawasul dengan Nabi Al-Mab'ud akhir zaman datang Nabi Muhammad kafarubi mereka juga kafir juga karena itu mereka falaknatullah alal kafirin mereka pantas mendapatkan laknat al kafirin atas orang-orang yang kafir karena mereka sudah mengkufuri berkali-kali baik apa yang membuat mereka itu kok berani mengkufuri? Bisa masyarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah bagian ayunazzilallah min fadli ala man yasha'u min ibadih bisa mak jeleknya jelek sekali apa yang telah mereka beli hmm? jelek sekali itu sesuatu yang mereka beli ma ishtara ay ma ba'u anfusahum terhadap bagian atau nasib diri mereka habbaha minat thawab daripada pahala wama ma ma di sini nakiroh bimakna syai'an menjadi tamyiz li fa'il bi'sa untuk fa'ilnya bi'sa wal maksus bidam dan yang memang itu dikhususkan untuk dicela karena bi'sa ini li insya'id dam ya untuk mencela bi'sa masyarakat jelek sekali ya apa yang mereka jual padahal dia akan mendapatkan pahala didol dengan sesuatu yang sangat tidak berharga ini sehingga mereka yakfuru bima anzalallah mengkufuri mereka mengkufuri apa yang telah Allah turunkan itu Al-Qur'an bagian ayunazzilallah Padahal dia tahu ini benar loh ya, dari Allah. Tapi bagian maf'ul li ajli untuk liyakfuru ay hasadan karena hasud. Hasud apa? An yunazzilallah min fadli. Allah menurunkan boleh an yunzilallah, boleh an yunazzilallah bi takhfif wa tasydid. Allah menurunkan min fadlih daripada kemurahannya, daripada wahyunya alaman yasha'u atas orang yang Allah kehendaki lirisalah untuk membawa risalah min ibadi di antara hamba-hambanya karena turunnya kepada Nabi Muhammad tahu ini benar ini Al-Quran lalu apa yang Muhammad kalau tidak dari orangnya kita hasud seakan-akan tidak setuju lah apa karena Gusti Allah kok bukan Bani Israel hasud dia tadi itu iri akhirnya tidak tidak tidak percaya sudah kita nggak percaya aja udah karena bukan dari orang kita memutuskan itu bagian karena kehasutan mereka kenapa Allah itu menurunkan kepada hamba yang lainnya Hah? kok milih dari orang Arab kok tidak dari Israeli bagian awinazirullah ala masyam ibadi faba'u ala akhirnya karena punya keputusan begitu raja'u mereka kembali ala ghadab bi ghadabin dengan membawa kemurkaan Allah ala ghadab atas kemurkaan oleh Allah double murka double kemurkaan Allah kenapa bi ghadabin pertama kemurkaan Allah minallah bi kufrihim karena sebab kekufuran mereka bima anzal dengan apa yang telah Allah turunkan bi ghadabin bukan bil ghadab tapi bi ghadabin wa tankid li ta'zim dengan Al-Quran dengan yang dibawa eh, oleh Rasulullah itu Al-Quran ala dan mereka juga mendapatkan kemurkaan ghadab di atas ghadab udah dulu dimurkai sekarang tambah dimurkai kenapa istahaqu mereka mendapatkan ghadab ini yang pertama berarti minggabel sebelumnya bitadyi'it Taurat karena mereka menyanyiakan kitab Taurat. Wal kufur bi Isa dan kufur terhadap Nabi Isa. Taurat Nabi Musa datang membawa kitab Taurat. Taurat itu dikufuri. Nabi Isa datang membawa Injil membenarkan kita membawa Injil mendapatkan kitab Taurat. Nabi Isa dikufuri dan juga Injilnya dikufuri. Ghadab sudah dapat ghadab dari Allah itu. Saat itu sudah dapat ghadab. Datang Nabi Muhammad membenarkan yang ada di kitab Taurat. Nabi Muhammad juga dikufuri, Qur'annya dari dikufuri. Ghadabun ala ghah ala ghadab. Hah? Walil kafirina adzabun muhin dan bagi orang kafir ada adab ya Allah sediakan adab yang menghinakan mereka. Du ihana. Adab itu ada dua macam ada adab itu li tathir ada adab itu li ihana. Bagaimana orang Islam itu kok dikasih tsunami, dikasih adab oleh Allah gunung meletus misalnya, ada gempa itu bukan untuk menghinakan tapi li tathir untuk Allah mensucikan mereka sehingga di akhirat insya Allah Allah ampuni karena sudah diadab di dunia atau azabnya orang beriman masuk ke neraka itu litadhir untuk disucikan dosa-dosanya setelah itu dia masuk ke dalam sur surga tapi mereka masuk ke neraka diadab oleh Allah itu bukan untuk ditadhir tapi liihana untuk dihinakan karena selama-lamanya nggak pernah keluar dari neraka walil kafirina adabun muhin wallahu a'lam Ada yang perlu dibahas. Fadhal. Saya ingin tahu kejelasan tentang kufur itu. Karena ayat-ayat yang telah disebutkan kulubuna bala anul bi kufrihim bi'sa ambo saum ayak furu dan ayat sebelum sesudahnya juga nu'min bima unzila alaina wa yakfurun sebenarnya kufur itu apa apakah motorotif dengan redah? apa mutarotif dengan redah yang af'al karena contoh di di atau Sulam itu kasyudul sonam kufurun sebenarnya kufur itu apa kufur itu kan didul iman iman itu adalah tasdik aslul iman adalah tasdik bil galab kufur itu adalah didul iman ini ada mutas tasdik tidak percaya itu ku kufur ah nggak percaya ini macam-macam ada nggak percaya itu karena sifatnya inat tahu hak kemudian menolak kan gitu ada nggak percaya itu karena mempertahankan nenek moyang seperti kaum musyrikin oh, lebih mempertahankan ini warisan nenek moyang macam-macam itu tapi semuanya tidak percaya itu adalah kufur didul iman itu kufur cuma ada kufur yang berarti mengingkari nikmat kufur nikmat ada Hah? mengingkari nik nikmat itu kufur hmm. karena itu uh, kufur ya tidur iman apa muskilnya apa nah kalau di Islam itu kan ada rida rida lain lagi jadi Ridha itu orang Islam yang keluar dari Islam. Khuruj Anda iratil is Islam. Lah kalau sudah keluar dari iratil Islam ya masuk gofur. Mau nggak mau. Tapi dia dari Islam keluar daripada dairatul Islam. Itu murda, itu ridha namanya. Tapi kalau mereka ini tidak Islam, tidak iman karena kufur bikufrihim, mengingkari kekufurannya. Nah kalau di zamannya mereka gimana kalau beriman kemudian berubah lagi wakfuru akhirahu ya murtad ya rida juga juga masuk juga murtad itu adalah kafir karena keluar dari itu. tapi dikatakan rida itu dari Islam keluar daripada itu Islam kalau kufur lebih mutlak lagi gitu karena itu orang-orang al-musyrikun mereka dikatakan kafir, ahlul kitab yang nggak beriman juga dikatakan kah? kafir. Nah, lam yakunil ladina kafaru min ahlul kitab wal musyrikin. Nah, karena ini nggak ada ceritanya. Itu orang beriman itu Yahudi sama Nasoro itu. Beriman dari mana orang menyatakan kafaru min ahlul kitab wal musyrikin kok? Nih. Eh, Racu itu mabuk itu namanya.